Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwani fi din azdani wa Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mustalahul Hadis karya Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Yang insyaallah taala kita berada pada akhir-akhir daripada kitab ini. Kurang lebihnya 5 lembar lagi kita akan selesaikan kitab ini insyaallah taala. Lima lembar lagi kita akan selesaikan kitab ini biidnillah subhanahu wa taala. Sekarang kita masih berada pada biografi dan juga gambaran global mengenai ashabus sunan. Karena sudah kita sebutkan al-kutubus sittah atau dikenal dengan apa? al umahatus sitt, kitab induk yang enam, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Sunan Abi Dawud, kemudian Sunan Ibn Majah, kemudian Sunan An-Nasa'i, kemudian Sunan eh, Tirmidzi. Yang sudah kita lewati Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasa'i. Sekarang kita akan masuk nama barakallahu fikum Sunan at Tirmidzi. Al-Imam An-Nasa'i siapa kunyah dan namanya? Nah, itu dihafal. Dihafal nanti ya, dihafal. Abu Abdurrahman Nam Ahmad bin Shu'aib. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Siapa kunyah dan namanya antum? Imam Abu Dawud siapa kunyahnya? Apa? Itu namanya kunyahnya? Abu Dawud sama. Abu Dawud itu kunyahnya. Imam Abu Dawud Sulaiman Ibnul Ash'ath As-Sistani rahmatullah alaih. Imam Bukhari Imam Bukhari siapa namanya? Mas Ahmad, Imam Bukhari. Ewa, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Imam Muslim. Abu Abu Husain Muslim Al-Hajjaj. Ahsantum barakallahu fiikum. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala Sunan Tirmizi. Hadal kitab, kitab ini Sunan Tirmidhi ini ishtahara aidan bismi Jami' Tirmidhi. Ini masyhur kitab ini dikenal dengan Jami' Tirmidhi. Termedi Jami' Tirmidhi. Itu hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam at al Alafahu at tirmidhi rahimahumullah rahimahullah ala Abil fikhi. Al-Imam at tirmidhi mengarangnya berdasarkan bab-bab fikih. Wa auda'a fihi as-sahiha wal hasan daif dan beliau meninggalkan di dalamnya ya, meninggalkan di dalamnya ada yang sahih dan yang hasan dan juga yang dhaif di dalam Sunan Tirmizi tersebut. Mubayyinan darajata kulli haditsin fi mawdhi'ihi ma'a bayani wajhi dhafi Dalam keadaan beliau menjelaskan derajat masing-masing hadis pada tempatnya bersamaan menjelaskan sisi kelemahannya. Mahum itu. Wa'tana bibayani man akhadha bihi min ahli ilm dan beliau perhatian penuh dengan menjelaskan orang yang mengambil hadis tersebut dari kalangan ahli ilm minas sahabah wa ghairihim. Dari kalangan apa? Sahabat atau yang selain mereka, ada yang selain mereka. Beliau perhatian penuh gitu istilahnya ya. Na barakallahu fikum. Wa ja'ala fi akhirih kitaban fil ilal dan beliau menjadikan di akhir sunan tersebut enam suatu kitab yang dikenal ilal. Ilal apa namanya? Ilal Tirmizi. Jadi kalau antum di Yaman sana, pastinya ada atau tidak, itu ada dua jilid cetakan Saudi. Nam Ilal Tirmidzi itu sering dibahas juga dalam masalah mustalah itu, Ilal Tirmidzi. Karena ilalnya sangat bagus sekali. Jama'a fihi fawaidaha matan beliau mengumpulkan di dalamnya faedah-faedah yang sangat penting dalam apa ilal Tirmidzi tadi. ilal At-Tirmidzi. Qala dan beliau berkata, "Wa jami'u ma fi hadzal kitabi min al-hadits fa huwa ma'mulun bihi." dan seluruh apa saja yang ada di dalam kitab ini, eh, kitab hadis yang ada di hadis ini, hadis Sunan termidi ini, maka hadisnya apa ma'mulun bisa diamalkan. Berarti menunjukkan apa? Tidak ada yang nih dia, ya. seakan-akan seperti itu. Walaupun nanti secara prakteknya ada yang doif Nah, kita lihat. Waqad akhadha bihi ba'dul ulama ma khala haditsain. Dan sungguh sebagian para ulama telah mengambil hadis tersebut nah selain dua hadis. Selain dua hadis. Nah, apa dua tersebut? Hadis Ibn Abbas, hadisnya Ibn Abbas, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam jama'a baina dzuhri wal 'asri bil Madinah wal Maghrib wal Isya min ghairi khaufin wala safarin ini. Diperbincangkan oleh para ulama hadis Ibn Abbas ini. Naam. Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjamak salat duhur dan asar di Madinah dan menjamak salat maghrib dan isya juga tanpa ada apa faktor rasa takut tanpa pula ada safar atau pergian Karena biasanya dapat udur itu kan safar. Paham ya? Rasa takut yang sangat misalkan, seperti itu. Tapi ini tanpa rasa takut dan tanpa safar, beliau menjamaknya. Nah, ini nah termasuk hadis yang tidak nah barakallahu fikum, nam tidak diambil padahal dalam saya muslim. Maksudnya tidak diambil itu maksudnya bagaimana? Maksudnya itu nah menurut beliau ini menurut Imam Tirmizi ini nah barakallahu fikum e, tidak diamalkan itu istilahnya. Nah, kita lihat nanti. Wa hadis idza syariba fajliduh wa in ada fa fir rabi'ah faqtuluh. Ini mengenai orang peminum khamr. Apabila dia minum, tambuklah dia. Dan apabila dia ngulangi lagi yang keempat kalinya, faqtuluh, bunuhlah dia. Ini mengenai apa? Nam Kitabul Hudud mengenai eh, hukuman bagi orang yang minum khamr. Nah, dua hadis ini nabarakallahu fikum yang dikecualikan oleh para ulama. Waqad akhadha bihi ba'dul ulama ma khala hadisaini sebagian para ulama nah mengambilnya kecuali dua hadis tadi itu. Nah, walaupun istilahnya hadisnya itu eh, sebagian para ulama memperbincangkannya karena apa? Karena nah, mungkin ada ilah di dalamnya atau yang semisalnya. Cuman kalau seandainya ada kritikan di dalam Sahih Muslim itu tingkatannya enggak sampai tingkatan dhaif. Tapi kalau dalam Sunan Abi Dawud memang ada yang dhaif. Paham ya? Oleh karena itu asy Al-Albani rahmatullahi alaih nah mungkin antum tahu juga mengarang kitab apa Sahih Sunan At-Tirmidzi, Sahih Sunan Abi Dawud, Sahih Sunan Ibnu Majah, Sahih Sunan An-Nasa'i. Dipilih hadis-hadis yang sahih. Paham maksudnya ya? Nah. Wa qad jaa fi hadzal kitab min al-fawaid al-fiqhiyah dan sungguh telah datang dalam dalam kitab ini Nah, faedah-faedah mengenai fikih wal hadisiyah dan mengenai hadis malaysa fi ghairi yang tidak ada pada kitab yang lainnya. Wastahsanahu ulama'ul Hijaz wal Iraq wal Khurasan hina 'aradahu mu'allifuhu 'alaihim. Dan para ulama al Hijaz, para ulama Irak, Khurasan, mereka menyanjungnya dan berikan apa? Nah, mengatakan bagus ketika beliau menyodorkan kitab tersebut kepada mereka. Jadi Imam Tirmidzi menyodorkan kitab Sunan Tirmidzi kepada siapa? Kepada para ulama ahlu Hijaz, Iraq dan Khurasan tadi. Nah, barakallahu fiikum. Kata beliau di sini, "Hadza waqad qala Ibnu Rajab." Yang seperti ini pun dan sungguh Ibnu Rajab telah mengatakan, "I'lam anna Tirmidzi kharaja fi kitabih As-Sahih wal Hasanul Gharib." "I'lam anna Tirmidzi kharaja fi fi kitabih As-Sahih wal al Gharib. Ketahuilah bahwasanya Al-Imam Tirmizi telah mengeluarkan di dalam kitabnya Sunan Tirmizi hadis yang sahih, hasan dan gharib. Paham ya? Gharib itu bagaimana kita lihat? Wal gharaibu allati kharrajaha fiha nam ba'dul munkar. Maksudnya hadis yang gharib yang hadis yang bisa dikatakan asing yang beliau keluarkan dalam sunannya itu adalah sebagian hadis munkar. Paham ya? wala siyama fi kitabil fadhail terlebih-lebih lagi kalau dalam masalah kitab fadhail itu kebanyakannya hadisnya mungkar walakinahu yubayyinu dzalik ghaliban tapi seringnya beliau siapa beliau ini Imam at tirmidzi itu seringnya apa menjelaskannya seringnya menjelaskannya ini mungkar gitu nah wala a'lama annahu kharaja an muttahim an muttahim an muttahimin bil kadzib dan bisa jadi beliau tidak apa Nah, barakallahu fikum tidak mengetahui kalau seandainya ternyata beliau mengeluarkan nah hadis tersebut dari dari orang atau perawi yang dituduh dengan dusta. Muttafaqun ala ittihamihi bi isnadin munfarid yang sudah disepakati atas tuduhannya tersebut dengan sanad yang menyendiri. Naam. Qad yukhriju an sayyil Iya. Naam. Sungguh terkadang apa? Beliau mengeluarkan, nah barakallahu fikum, beliau mengeluarkan dari yang perawi yang disifat dengan sayyul hifd jeleknya hafalan. Wa man ghalaba ala hadithihi al-wahn wa yubayyin dzalika ghaliban wa la yasqut anhu. Dan barang siapa di dalam perawinya eh, lebih cenderung, lebih dominan lemahnya, beliau menjelaskan hal tersebut eh, ghaliban seringnya wa la yasqut anhu dan beliau tidak diam. Maksudnya terkadang beliau nyebutkan, terkadang diam itu loh. Eh, seperti itu maksudnya. Nah, barakallahu fikum. At-Tirmidzi kita lihat yang terakhir. Huwa Abu Isa Muhammad bin Isa dihafal ini. Ini sudah kita lewati dihafal semuanya. Biar nanti ada faedahnya kan itu istilahnya. Abu Isa Muhammad bin Isa. Nah, bin Surah As-Sulami At-Tirmidzi. Wulida fi fit Nah, ini ada mana Tirmid tapi Tarmut. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Madinatun bitarfi Jaihun. Dilahirkan di sebuah tempat yang Tarmud Nam, yaitu suatu kota yang terletak di Nam ujung Jaihun. Jaihun itu alam dari mana yang jelas bukan Arab ya. Kebanyakan ashabus, kebanyakan pemilik dan atau bisa kutub sitah lah. Ummahatus sitah itu pemiliknya semuanya itu bukan dari Arab. Paham ya? Mereka jadi imam tapi memang keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sana pada tahun 209 Hijriah, Fatwa Fabil bilad. Beliau berputar di negerinya wasami amin al Hijaz berputar masih mencari ya dan beliau mendengar dari al Hijaz wal Iraq wal Khurasan ittafaqu ala imamatihi wa jalalatihi hatta kana al-Bukhari ya'tamidu alaihi wa ya'khudhu anhu ma annahu ay al-Bukhari min syuyukhi bayangkan ini para ulama telah sepakat mengenai keimaman Imam Tirmizi dan keagungan Imam Tirmizi nah paham ya kedudukan Imam Tirmizi hingga Imam Bukhari saja suatu ketika pernah apa na'am ya'tamidu alaih menjadikan sandaran Imam Bukhari, Imam Tirmidzi tersebut dalam masalah hadis. Wa ya'khudhu anhu dan Imam Bukhari mengambil darinya padahal apa? Imam Bukhari itu gurunya. Jadi Imam Bukhari gurunya tapi terkadang nah beliau pun apa mengambil dari muridnya itu Imam At-Tirmidzi. Mau maksudnya ya? Abu Isa Muhammad bin Isa. Tuwfiya fi Tarmud. Beliau meninggal di suatu tempat tadi Tarmut tadi. Naam sanah pada tahun 279 Hijriah. An sab'ina 'aman, beliau usianya 70 tahun. Wa qasannafa tasanifa nafi'atan fil 'ilal wa ghairiha. Sungguh beliau telah mengarang sebuah karangan-karangan yang bermanfaat baik dalam masalah ilal-ilal, ilal itu maksudnya illah, penyakit-penyakit hadis dan yang selainnya rahimahullah. Eh, semoga Allah merahmati beliau wa jazahullahu 'anil muslimin khaira dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada beliau dengan kebaikan. Mafhum? Jadi uh, sudah kita lewati mengenai Sunan At-Tirmidzi. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.